maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran khususnya di ilmi tafsir yang merupakan tafsir surat Al-Masad namun mungkin kita menjelaskan beberapa perkara tadi di saat kita melaksanakan salat fajr pertama kiroah yang kita baca di rakaah yang pertama kiroah wars dan kiraah yang kedua kiraah Aduri Anil Kisai. Perbedaannya jelas di Al-Fatihah. Al-Wars tidak memanjangkan Maliki Yaumiddin. Poinnya dibaca Maliki. Adapun kiraah Al-Kisai sama seperti Hafiz An Asim Maliki dimadkan. Kemudian permasalahan di dalam solat kita menjaharkan basmalah amalan dari hadis Abi Hurairah yang telah kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa Abu Hurairah mengajari para tabi'in, Al-Mujmiri dan yang lainnya dulu Nabi Muhammad menjaharkan basmalah maka aku menjaharkannya. Dan sanadnya sahih disahihkan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i maka kita laksanakan. Kemudian di saat kita bangun dari rokaat yang pertama, duduk. Dalam beberapa waktu, maka telah datang hadisnya di Umdatil Ahkam. Di situ disebutkan dengan jalsah al-istirahah. Terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang apakah dia sunnah ataupun mubah yang rajih ala annahu sunnah dan itu dulu dilakukan oleh Nabi, maka kita melakukannya. Kemudian di saat kita melaksanakan iktidal yang panjang, telah datang pula di hadis yang mutafakun alaih di Umdatil Ahkam bahwa seorang sahabi melaksanakan salat kemudian dia dalam keadaan iktidal yang panjang. Kemudian disebutkan di hadis Faka'annahum yarawna qad nasya. Dianggap orang ini telah lupa. Beriktidal lama. Tidak sujud-sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud pun lama. Dianggap orang ini lupa. Imam ini lupa. Padahal tidak. Setelah selesai maka dia menjelaskan bahwa dari sunnah dulu Nabi melaksanakan seperti ini. Dan begitu pun dari jenis salam, maka salam bermacam-macam. Yang tadi saya baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga dari alfad sunnah yang sahihah. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Juga Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum juga yang terakhir yang keempat satu kali assalamualaikum alal khilaf di kalangan para ulama ada yang mensahihkan dan ada yang mendoifkan yang zahir indi wallahu a'lam ala annahu sahih majmu' turukihi dan disahihkan oleh Al Albani rahimahullah maka itu empat dari salam yang bisa dipergunakan maka kita sebagai ahli sunnah dan masjid sunnah maka kesempatan emas untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang mungkin al-mahjurah ditinggalkan oleh manusia karena kejahilan, karena takut untuk melaksanakan, maka di sini kesempatan emas. Pergunakanlah sunnah-sunnah yang kalian ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mungkin itu dari pembukaan pelajaran maka kita masuk masih ke, di dalam ayat yang pertama. A'udhu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tadi Al-Kisai. Wars. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka faidah dari ayat yang pertama ini telah kita sebutkan beberapa fawaid dan yang terakhir yang kami ingat bahwa asbabun nuzul surat Al-Masad disebutkan di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Ibni Abbas dan juga dari Abi Hurairah yang mana kisahnya telah kami sebutkan di mana Nabi naik kepada sofa dan mengumpulkan kerabatnya sesuai ucapan Allah turun juga wa angzir ashirotakal akorobin. Maka wahai Muhammad, kumpulkanlah kerabat-kerabat kamu, dakwahkanlah kepada at-tauhid. Maka Nabi naik kepada Sofa dan mengatakan, Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, angkidu angfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdul Muttalib, angkidu angfusakum minan nar. Wa ya Bani Abdi Syams, Angkidu angfusakum minan nar wa ya bani abdi manaf Angkidu angfusakum minan nar wa ya fatimah binti angkidi nafsiki minan nar kemudian setelah itu bangunlah pamannya yang paling keras kepada dakwah dan di di sini dia menjadi poin pendalilan sebab turun ayat ini maka berkata, Tabban laka ya Muhammad sa'irul yaum. Alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celakalah kamu. Sepanjang hari kita berkumpul hanya untuk mendengar ceramah kamu mengajak kepada tauhid. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai balasan rod al-fi'il kepada Abu Lahab. Maka diturunkan ayat tabat yada abilahabi watab. Yang celaka itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Maka ini akhir dari pembahasan yang kita ambil. Kemudian faidah dari surat Al-Masad ini pula al-iman bil qadar. Bahwa kita beriman kepada al-qadar. Maknanya kita beriman kepada perkara yang telah terjadi terdahulu dan yang akan datang. Maka makna dari Al-Qadar, menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah telah menulis segala perkara filauh mahfud. Seperti hadis yang mutafakun alaih an Abi Hurairah, Inna allaha qad kataba kula syai'in fil kitab qobla an khuliqa al-ard was samawat. Di bi khamsina sana. Maknanya Allah dengan ilmunya telah menulis perkara-perkara yang akan terjadi sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka di antaranya Allah telah menulis keadaan Abu Lahab dia akan mati dalam keadaan kesyirikan bersama istrinya. Maka dari iman kepada Al-Qadar, kita mengimani bahwa Abu Lahab telah dicatat oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Adapun kelompok Al-Qadariyah, maka mereka menafikan sifat ilm ini. Seperti di dalam hadis nomor pertama di Sahih Muslim, di Kitabil Iman. Di saat datang rombongan dari Irak yang mengadu dan mereka para tabi'in mengadu kepada para sahabat terutama Ibnu Umar fursah mereka melaksanakan haj ataupun umroh bertemu dengan sahabat di Madinah maka berbondong-bondong datang kepada Ibnu Umar dikatakan indana fi Iraq rajulun yusamma Ma'bad al-Juhani wa yaqul bi anal amr unuf maknanya ada Ma'bad al-Juhani mubtadi' Yang mana dia mengatakan bahwa al-amru unuf. Maknanya apa al-amru unuf? Mereka menafikan qadar. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Si fulan ba'da duhur akan belajar di ma'had ini. Si Said akan mengajar dan kita semua nanti akan datang ke tempat wisata pantai dan seterusnya. Kata mereka al-amru unuf. Maknanya al-amr istinaf. Maknanya perkara itu tiba-tiba. Tidak direncanakan sebelumnya oleh Allah. Langsung terjadi. Jika kita nanti akan bertemu di pantai, tempat wisata, maka akan terjadi begitu saja. Al-amru unuf. Maka ini ucapan kufur. Karena menyelisihi ilmu al-qadar. Maka oleh sebab itu, Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka, Ana bari'un minhum wahum minna bura'a. Aku berlepas diri dari ucapan kufur mereka dan mereka, orang-orang kafir itu, lebih benci kepada Ibnu Umar yang mengikuti sunnah. Maka ini menjadi pendalilan seperti ucapan Abu Hatim bahwa ahlul bidah waqi'atun li ahlil athar diantaranya seperti athar-athar salaf seperti ini. Bahwa dari alamat ahlul bidah mereka membenci kelompok ahli sunnah. Maka itulah kebiasaan dari kelompok-kelompok yang salah. Maka saudara kita di seberang sana al As-Sa'afiqah membenci Syekh Muhammad ibn abdul Ibni Hadi Al-Madkhali seakan-akan dia itu troublemaker. Disebut sudah didera, sekarang di penjara, disebut sudah dijilid, meraung-raung kesakitan, kata mereka. Padahal semua itu tidak ada terjadi. Alhasil apa yang menyebabkan benci kepada syekh ini? Wallahu alam tanpa sebab, maka itulah dari alamat mereka dalam kesalahan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka ayat ini barakallahu fikum au surat ini menjadi pendalilan tentang al-qada wal qadar. Di mana Allah sebelum meninggalnya Abu Lahab bersama istrinya telah dikabarkan bahwa dia akan mampus dalam keadaan kesyirikan. Maka turun ayat Abu Lahab masih hidup. Di saat dia mencela Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, sairal yaum alihada jama'atana, langsung turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka di sini menjadi pendalilan telah diklaim oleh Allah dengan ilmunya masih di Makkah, belum Nabi hijrah ke Madinah dan belum mati Abu Lahab, maka akan dimasukkan kepada api neraka. Kemudian kapan Abu Lahab ini mampus? Mati di perang setelah perang Badr. Di mana Abu Lahab mati di perang Badr. Sepekan setelah itu sampai khobar kepada Afwan. Abu Jahal mati dalam keadaan dibunuh oleh dua pemuda, maka Abu Lahab dikabari sepekan setelahnya mendengar bagaimana kaum muslimin yang hanya 300 dan tanpa kuda kavaleri, tanpa pasukan dan persenjataan yang lengkap melawan 1050 dari kelompok kufar Quraisy yang perlengkapannya kavaleri kuda-kudanya itu lengkap dan senjata-senjatanya lengkap karena memang tujuannya menghancurkan Muhammad di Badr. Adapun Nabi Muhammad keluar dengan jumlah sekitar 301 atau 305 tujuannya untuk mencegat kofilah dari Abu Sufyan. Maka perlengkapannya sedikit. Bahkan tidak ada kuda sama sekali yang ada hanya baglah. Baglah itu adalah campuran antara kedel, kedelai, keledai dengan dengan kuda. Maka tidak ada senjata yang mutaakhir di zamannya. Maka di zaman Nabi, senjata yang paling mutaakhir seperti sekarang tank adalah kuda kavaleri. Maka dengan menaiki kuda kavaleri, kemudian dengan pedang terhunus, maka memutuskan leher-leher lawannya. Zaman Nabi hanya ada baglah antara keledai dengan kuda. Maka bagaimana mau lompat, mau kencang, susah. Namun Allah jadikan kemenangan bibadrin wahum adillah dan mereka dalam keadaan sedikit. Akhirnya sampai khobar Abu Lahab sok. Maka dia mampus. Kapan? Setelah perang Badr. Kapan perang Badr? Disebutkan tiga Hijriah setelah Nabi di Madinah ataupun dua dan sebagainya. Yang jelas setelah Nabi di Madinah. Maka terbayang surat Al-Masad yang dia makiah turun di Mekah di saat pertama dakwah Nabi karena diperintahkan oleh Allah wa angzir ashiratakal akrobin maknanya pertama dakwah di saat Nabi bertemu Jibril di Gor Hira kemudian dia takut dan zamiluni zamiluni kepada istrinya maka turun ayat ya ayuhal muzammil ya ayuhal mudathir semakna maka akhirnya turun ayat wa angzir ashiratakal akrobin. Setelah beberapa waktu, maka Nabi diperintah untuk mulai mengajarkan tauhid. Berarti di awal-awal dakwah kita sebutlah di awal dakwah mulai dari nubuah Nabi 40 tahun. Maka Nabi kemudian tinggal di Makkah 10 tahun berdakwah. Kemudian Allah tolong dengan datang ke Madinah maka di Madinah kita ambil tadi misalnya tiga tahun sehingga tiga belas tahun atau di Madinah dua tahun maka sepuluh tambah dua dalam keadaan itu dua belas tahun di mana turun ayat tabbat yada abi watab Allah klaim bahwa Abu Lahab bersama istrinya masuk api neraka bahkan di akhir atau sebelum akhir disebutkan sayasla naron zatalahab akan dijadikan kambing guling. Adakan dijadikan Abu Lahab guling. Sayasla, yas, yasla itu adalah dibakar dengan tongkat diputar-putar seperti itu, seperti kambing guling. Maka menjadi kenyataan setelah 12 ataupun 13 tahun. Maka ini pendalilan al qada wal qadar. Allah telah menetapkan itu semua di lauh mahfud. Maka ini bantahan pula kepada kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan Al-Amru Unuf. Bahwa kejadian yang terjadi itu hanya kebetulan saja. Kebetulan bahwa Abu Lahab mati dalam keadaan kekufuran kebetulan 13 tahun dan sebagainya. Maka di sini mana faidahnya bahwa dia mati dalam keadaan kesyirikan? Di dalam Al-Qur'an disebutkan tabat yada habi watab. Maka kalimat watab telah kami jelaskan di pelajaran yang lalu bahwa di sini masuk kepadanya pengulangan tabat kemudian di akhirnya watab disebutkan oleh para ulama ini menjadi pendalilan tentang taukid. Dan yang lebih jelas lagi datang riwayat dari Kiroah Ibnu Abbas yang masyhurah dan sahihah tentang tabbat ini. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dia membaca tabbat yada abi lahabin waqad tabba. Maka kalimat waqad tabba di qiraah Ibnu Abbas. Maka qiraahnya sahihah. Boleh kita membacanya na'am. Jadi kita membaca di salat boleh na'am. tabbat yada abi lahabin waqad tabba. Seperti itu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Abbas. Apa faidahnya waqad tabba? Sama. Mengobarkan bahwa dia itu telah celaka. Maka di surat Al-Masad yang turun di Mekah dengan lafaz ini tabat yada abilah bin watab waqad tabba maka dia telah dan akan mampus dalam keadaan kecelakaan. Dan setelah 12 ataupun 13 tahun, kenyataan bahwa dia mati dalam keadaan kesirikan maka dari faidah surat ini menjadikan kita tambahan iman kepada al-qadha wal qadar bahwa perkara itu sudah tertulis di lauh mahfud atas ilmu Allah jalla wa ala. Dan juga dari faidah surat Al-Masad ini dijadikan oleh para mufassirin surat ini adalah mukjizah al-bayyinah. Dari mukjizat Al-Qur'an yang sangat jelas. Dari segi apa? Dikhabarkan oleh Allah di Makkah bahwa Abu Lahab akan mati dalam keadaan kesyirikan bersama istrinya maka Kenyataannya setelah 13 tahun, dia mati dalam keadaan kesyirikan, yang menjadi poin adalah berbeda dengan yang sebelumnya tentang kodok dan kodar. Di sini Allah menutup hati Abu Lahab. Sehingga tidak akan pernah mendapatkan hidayah meskipun keponakannya seorang rasul. Dan istrinya pun dari kerabat Nabi. Keduanya dijaga oleh Allah semenjak 13 tahun tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Maka di saat Al-Quran, kalamullah menetapkan tabat yada abi lahabin wa qatabba di kiraah Ibnu Abbas wa tabba di kiraah jumhur al-qura baik waras baik Al-Kisai, baik Syu'bah, baik Qalun, semuanya watab kecuali Ibnu Abbas waqad tabba. Namun sahih kiraahnya. Maka di sini menunjukkan bahwa mukjizah Al-Qur'an tidak ada itirab, tidak ada keguncangan. Tidak ada disebutkan Abu Lahab akan mati dalam keadaan kekufuran, kemudian sebelum meninggal misalnya Allah memberikan hidayah kepada Abu Lahab sehingga masuk Islam. Lalu bagaimana di Quran disebutkan waqat tabba dan dia mampus dalam keadaan kesirikan, kebinasaan. Kemudian di sini tidak ada keselarasan Al-Quran misalnya. Tidak. Maka ini disebutkan oleh para ulama sebagai mukjizah Al-Quran. Maka para ulama mengatakan seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Kathir bahwa para ulama sepakat surat Al-Masad adalah mukjizah Al-Qur'an yang bayinah. Di mana berbicara Al-Qur'an di surat Al-Masad 12 tahun yang akan terjadi dan benar kejadiannya. Di mana setelah meninggal Abu Jahal di perang Badar didengar oleh Abu Lahab matilah mendadak karena shock shock breaker. Akhirnya mati dalam keadaan kesyirikan dan Al-Qur'an menjadi bukti mukjizah al-bayyinah berbicara 12 tahun dan terbukti sehingga tidak ada ittirab di dalam Al-Qur'an maka selesailah dari tafsir surat yang pertama maka sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua sudah kita baca tadi al-isti'adah maka kita masuk kepada Al-Qur'an ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ini qiraah hafasan Asim qiraah Aduri anil Kisai ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab itu qiraah Al-Kisai Bedanya sedikit. Pertama al-imalah, agena menjadi agene. Yang kedua, di sini majais munfasil dibaca lima. Adapun sekarang kiraah al-wars ma agene anhu maluhu wa ma kasab. Maka kiraah wars isba' Majaiz munfasil ma agna dibaca enam. Dan agna sama seperti Al-Kisai dibaca sebagai imalah menjadi ma agne. Setiap ismun maksur alif layinah yang sebelumnya fathah dibaca al-imalah. Ma agne seperti itu. Maka inilah dari tiga kiroah Kemudian kita masuk kepada pengeluaran tahrij ilmi tajwid, ahkamu tajwid. Namun ahkamu tajwidnya karena kita juga menghafal Al-Quran dengan hafaz an asim maka lebih baik itu yang kita ambil. Namun ada beberapa kiroah maka kita terangkan. Maka kita masuk kepada ahkamu tajwid dari riwayat hafaz an asim Itulah asal kita. Ucapan Allah ma Maka apa hukumnya di tajwid? Majaiz munfasil. Telah kita bahas bahwa pertemuan antara mat tabi'i langsung setelahnya agena hamzah dan syaratnya dibaca dalam satu kalimat. Barulah dia hukumnya majaiz munfasil. Adapun jika dia diputuskan tidak bertemu mad tobi'i dengan hamzahnya, ya sudah dibaca mad tobi'i. Maka di sini ma'agana itu kiroah hafazan asim 4. Ma'agana wars isba. Ma'agana Adapun Al-Kisai menginginkan lima. Ma'agna atau ma'agna lebih panjang sedikit dari Hafiz An Asim. Ini syaratnya dibaca menurut Hafiz An Asim boleh empat dan lima, namun yang masyhur dari Hafiz An Asim empat saja. Dan waras enam itu dengan syarat semuanya. Apa? Mutasilan baina tabii dengan hamzahnya ma agenai seperti waras dan hafes an asim ma agena kapan di saat bersambung dengan hamzahnya kalau terputus ya sudah mat saja ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kiroah waras pun sama. Kalau memang dipisah, tidak isbah menjadi enam. Cuman ma matobi'i. Ma agane anhu maluhu wa ma kasab. Maka ini dari majja izmun fasil hukumnya yang dirajihkan oleh Hafsan Asim empat yang masyhur. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Terus apa lagi hukumnya? Agena. Maka agena sama di sini. Dia adalah dari matobi'i. Anhu. Maka di sini nun sakinah bertemu dengan ha maka idhar anhu. Maluhu maka maluhu di sini ada madsilah al-qasirah Kenapa kosiroh? Dikarenakan haknya di sini bertemu dengan huruf waw setelahnya. Maluhu wa luhu wa maka cukup dua. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Maka di sini ma kasaba matobi'i dan kasaba di sini kolkolah namun apakah beda dengan ayat yang pertama watab dengan kasab? Ada bedanya apa tidak? Ada bedanya. Di sini kolkolahnya al-wusta. Kalau tabat yada abilahabin watab di sini kolkolah kubro. Apa bedanya dengan adanya tasdid? Maka di sini bisa dinamakan kolkolah yang wustok. Karena di akhir kalimat. Namun tidak ada tasjid. Lalu kapan menjadi kolkolah asugro? Di tengah kalimat. Ayo. Misalnya di misalkan di tengah kalimat yang kolkolah hulu misalnya. Maka di sini kolkolahnya sugro. Berbeda dengan watab Berbeda dengan kasabe maka udhulu udhulu maka di sini qalqalahnya sughra maka ini dari ahkam hafaz an asim adapun dari segi ahkam kiroah lainnya seperti kiroah aduri anil kisai maka di sini ada al-imalah. Dan al-imalah barakallahu fikum adalah usul dari kiroah aduri anil kisai. Al-imalah. Dan imalahnya di sini bisa alif layinah seperti di sini. maagene Ataupun seperti yang kita baca tadi. Ta al-marbutoh. Wailul likulli humazatil lumazih. Imalahnya seperti itu. Semua yang tak marbutoh al-qari'ah, mal-qari'ah dan juga alif lainah seperti wadduha menjadi wadduhi wal laili saje karena alif lainah. Maka itu usul dari kiraah aduri anil kisai. Kemudian berpindah kepada kiraah wars dari ayat yang kedua ini. Bedanya dengan Hafiz An Asim pertama dari ahkam majaiz munfasil. Maka kiraah dari Hafiz An Asim jumhur mereka mengatakan empat yang rajih. Al-Kisai laba salima. Maka kiraah wars isba dikenyangkan menjadi enam. ما أغني عنه ماله وما itu kiraah wars isba 6 seperti mad arid lis sukun dipilih yang enamnya dan juga tentang agane kiraah wars pun ada imalah seperti tadi kami baca di surat yang pertama Ibrahim Musa sama seperti Kiroah Al-Kisai. Di akhir surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Maka kiroah dari Al-Waras pun sama dengan Al-Kisai. Namun usul dari Al-Imalah dia kiroah Al-Kisai. Maka ini dari perbedaan ilmu tajwid dari tiga kiroah yang kami berikan. Kemudian kita masuk seperti biasa setelah faidah ilmi tajwid mengeluarkan ahkamnya dari tiga kiraah. Sekarang kita masuk kepada i'rab. Dan ini yang juga termasuk ilmi tafsir. Sebagian para ulama ahli tafsir kalau antum baca berbicara masalah i'rab. Kenapa? Karena kedudukan ayat ini mana fa'ilnya, mana maf'ul dan kenapa mansub dan sebagainya itu dijelaskan karena faidah dari i'rab kita bisa mengartikan dengan baik dan benar. Maka sekarang kita masuk kepada i'rab dan ini dari ilmu tafsir. Dan begitu pun para mufassirin juga memasukkan ilmu kiroah Yang paling banyak yang ana lihat selain dari Al-Qurtubi juga Asyaukani di dalam kitabnya Fathil Qadir tafsir di mana dia memasukkan kiroat karena perbedaan kiroat seperti nanti di dalam Al-Masad Hammalatul Hatob dengan Hammalatal Hatob kiroah Hafaz An Asim wa mara'atuhu Hammalatal Hatob Fathah Hammalata Kiroah Al-Kisai kompak dengan al Wars membaca wa mara'atuhu hammalatul hatab marfu hammalatu bukan hammalata ini pun nanti ada takhrij dari i'rabnya yang berbeda dan maknanya sedikit berbeda seperti itu maka dari ilmi tafsir para ulama ahlu tafsir memasukkan kiroah setelah kiroah memasukkan ilmi nahwinya. Maka di sini kita masukkan ilmu nahwi juga. Ma'agna atau ma'agne. Maka ma di sini ma nafiah Maknanya maka tidaklah. Agna fi'lun madi mabni alal fatah al muqaddarah. Kenapa? Karena agna ada alif layinah. Tidak jelas fathahnya. Harusnya fi'lun madi mabni alal fatah seperti khoroja, seperti tabba menjadi tabbat. Maka di sini fi'lun madi mabni alal fatah namun muqaddarah karena dia alif layinah ismun maksur alif layinah yang sukun sebelumnya fathah ma agne alamatu fatahnya mana mabni alal fatah muqaddarah mana aming duhuriha at-ta'adzur. Dan fa'ilnya di sini adalah huwa kembali kepada Abu Lahab. Anhu jar wa majrur muta'alliq dengan fi'il. Jar majrur butuh kepada fi'il. Maka muta'alliq dengan fi'il apa? Agna. Fi'lun madi mabni alal fath tadi. Maluhu di sini fa'il dari agna. Tadi saya katakan Abu Lahab, afwan. Maka ma agna anhu maluhu. Kenapa maluhu marfu? Karena malu fa'il dari agna. Maluhu maka malu mudhaf dan domirha hu mudhafun ilaih. Mabni ala dham fi mahalli jar mudhafun ilaih ma anhu maluhu wa ma kasaba. Maka waw di sini jelas waw atifah menunjukkan bahwa jumlah wa ma kasaba mengikuti jumlah yang sebelumnya ma aghna wa ma kasaba. Maka ma kasaba maktufun kepada jumlah ma Maka i'rab wa ma kasaba wa waw atifah Ma makna fiyah yang sebelumnya diatafkan sama kasaba sama fi'lun madhi mabni alal fath. Maka di sini bedanya agna dengan kasaba meskipun sama-sama dari segi i'rab agna fathah muqaddarah. Kasaba fathah dhahirah ala akhirih. Maka selesai dari i'rab ma agne anhu maluhu wa ma kasab. Selesai dari i'rab. Maka setelah kita selesai dari ahkam tajwid, selesai dari qiraah yang tiga tadi dan selesai dari i'rab, maka kita masuk kepada ilmu tafsir. Dari ilmu tafsir juga adalah ilmu ma'ani. Apa makna ilmu ma'ani? Menjelaskan makna-makna di dalam ayat tersebut. Apa makna agna? Apa makna kasaba? Itulah dari ilmu tafsir. Maka dari faidah ilmu tafsir di dalam ayat yang kedua ini ucapan Allah Jalla wa Ala kasaba apa maknanya? Agar kita menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka kasaba telah datang tafsir di dalam Pendalilan ucapan salaf makna kasaba adalah anak-anak penerusnya. Maka makna wa makasaba dan tidak bermanfaat dari anak-anaknya. Mana pendalilannya? Telah datang tafsir dari sahabat Ibnu Abbas yang mana dikisahkan oleh Ibnu Abbas, hinaja Banu Abi Lahab ilaihi faqamu yahtasimuna fil bait. Faqama Ibnu Abbas fazajjara bainahum fahajaza bainahum wa qad qaffa basarahu fadafa'ahu ba'duhum hatta waqa'a 'alal firas faghadiba faqala ukhruju anni Al-kasab al-khabith. Al-kasab al-khabith. Di dalam tafsir Ibnu Abbas ini bahwa Ibnu Abbas suatu hari didatangi oleh anak-anaknya Abu Lahab yang mana Abu Lahab sudah mati sejak dulu. Maka ini adalah anak-anak keturunannya. Mereka datang ke rumah Ibnu Abbas karena masih keluarga, masih sama keluarga dari Abi Thalib ataupun Abdul Muttalib sama-sama Abdullah ibnu Abbas dengan Nabi adalah sepupu. Maka kalau dengan Nabi sepupu, berarti anaknya Abu Lahab juga sepupu. Karena dia paman Nabi. Naam atau tidak? Maka sepupu adalah keluarga dekat. Anak paman seperti itu. Maka di saat datang ke tempat Ibnu Abbas, yahtasimun. Mereka ribut di antara mereka tentang warisan yang ada pada mereka, tentang rumah yang ada pada mereka peninggalan Abu Lahab ribut di rumah Ibnu Abbas. Di rumah sepupunya. Maka Ibnu Abbas marah. Ngapain ribut-ribut di sini? Suara yang tinggi. Dan Ibnu Abbas sudah mulai tua. Dan pandangannya kurang jelas. Maka akhirnya ribut-ribut seperti itu. Dohirnya mungkin di kamarnya. Maka salah satunya didorong oleh Ibnu Abbas. Sampai dia terduduk di kasur Menandakan di kamar. Mungkin di kamar tidur Ibnu Abbas, berisik mereka itu. Kemudian dikatakan, Ukhruju anni al-kasaba al-khobitha. Keluar kalian dari rumahku, ruanganku. Wahai al-kasaba al-khobitha. Wahai Al-Kasaba di sini akhirnya apa ditafsirkan? Anak-anak dari Abu Lahab yang khobith yang dohirnya mengikuti kekufuran dari ayahnya. Maka di sini tafsir yang menjelaskan makna kasaba adalah anak-anak Abu Lahab. Dan di beberapa riwayat dari athar ini disebutkan annahu ra'a yauman walada Abi Lahab yaqtatilun. Makna yaqtatilun bukan saling berbunuhan tetapi saling berseteru saling berseteru di antara mereka karena warisan dengan suara yang tinggi dan saling mungkin mendorong di antara mereka faja'ala yahjizu bainahum <coughs> maka Ibnu Abbas menjadi pemisah di antara mereka sambil mendorong mengatakan haula mimakasaba bahwa mereka itu adalah apa-apa dari anak-anak keturunan yang dihasilkan dari sulbi Abu Lahab. Maka dari asar ini makna ayat ma'agna anhu maluhu wa makasaba a'e aulad Abi Dan tafsir ini dari Ibnu Abbas barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Haddathana Abu Quraib. Haddathana Waqi' an Abi Bakar Al-Hudali an Muhammad ibn Sufyan an rajulin min Bani Makhzum an Ibni Abbasin. Maka sanadnya jelas doif dikarenakan an rajulin min Bani Makhzum di sini mubham di ilmi mustalah hadis rajul yang mubham. Makna mubham tidak diketahui namanya. Seseorang dari Bani Makhzum siapa? Kenapa didoifkan di dalam ilmil hadis? Karena dari syarat hadis yang sahih diketahui keadaan rawi ini sikoh ataupun soduk. Maka jika tidak diketahui seperti tadi rajulun mubham, rajulun min bani makhzum, siapa dia? Maka oleh sebab itu jadi doaib dikarenakan ada rawi yang mubham. Barang siapa yang ingin paham ilmu hadis silahkan belajar bersama kami ilmu mustalah dan mentahkik hadis di Darmasraya. Kita pelajari di sana. Dan begitupun meskipun jalan ini doib, namun telah datang jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Abdul an Ma'mar an Abi Huthaim atau Abi Khaitam an Abi Tufail baru an Ibni Abbas. Maka sanad ini yang kedua sanad yang sahih ataupun sanad yang hasan karena Abu Hussein yang rajih adalah yang benar Ibnu Hussein Abdullah Ibnu Utsman Ibnu Hussein maka dia saduq hasanul hadis maka sanad yang kedua hasan maka dari dua sanad ini bisa naik kepada derajat hasan yang tadi doib menjadi hasan ligoiri maka tafsir Ibnu Abbas yang menjelaskan wa makasaba adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh Abu Lahab tidak bermanfaat dari anak-anaknya. Maka ini tafsir dari wa makasaba dari anak-anaknya. Maka kita artikan ma'agna anhu maluhu tidak bermanfaat bagi Abu Lahab harta-hartanya kaya raya pemegang kunci Ka'bah orang kaya orang ini dan yang kedua wa makasaba dan tidak bermanfaat baginya anak-anak keturunannya itu makna maka makna makasaba ditafsirkan tadi oleh Ibnu Abbas menyebutkan anak-anaknya Abu Lahab adalah kasbul khobith. Dan haula mimma kasaba. Mereka-mereka ini adalah keturunan Abu Lahab. Seperti itu. Di tafsir yang kita sebutkan dengan derajat yang hasan. Maka itulah makna dari ayat. Dan tafsiran ini bahwa makna kasaba bimakna aulad, bimakna keturunan, bimakna anak-anak keturunan maka ini sesuai dengan adillah-adillah yang lain di antaranya hadis. Maka telah datang hadis bahwa anak-anak itu dinamakan dengan kasab selain dari tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas tadi khusus mentafsirkan ma'agna anhu maluhu wa makasab, maka di dalam hadis yang marfu makna marfu adalah ucapan Nabi Derajatnya sahih menjelaskan bahwa makna kasab adalah anak-anak di hadis yang lain. Seperti datang hadis dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, "Ina atiaba ma akala rajul ma wa ina waladahu min kasbihi." Maka di dalam hadis ini pun jelas sebaik-baiknya makanan yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya hasil keringatnya. Itu yang lebih baik dari harta-harta yang ada di muka bumi ini. Maka jika seseorang makan dari hasil kerjanya, dia sebagai nelayan makan dari hasil pancingannya, kailnya, dia seorang tukang bangunan makan dari hasil kerja kerasnya membangun rumah dan sebagainya, seorang dai mendapatkan mukafaah dari hasil pengajarannya, maka itu semuanya halal dan dikatakan oleh Aisyah paling baik. Wa inna waladahu min kasbihi. Lafadznya jelas. Dan anak-anak kita dari hasil pencaharian kita. Maknanya di hadis ini tidak haram seorang bapak meminta kepada anaknya maka anaknya yang dia bina dan didik menjadi orang kaya. Dan bapaknya sudah pensiun. Dulu bapaknya mempunyai harta tiap bulan. Tetapi setelah pensiun tidak ada. Sedikit sekali. Maka pas-pasan untuk membayar listrik misalnya. Gajinya sedikit. Maka tidak apa-apa dia meminta jatah kepada anaknya yang kaya raya. Anakku, berikan aku setiap bulan 3 juta. Karena pensiunanku 1 juta, 1 juta koma lima hanya untuk membayar air dan membayar sewa rumah kalau memang tidak punya rumah dari dulu. Maka untuk makan dari mana? Maka boleh hukumnya. Orang tua mengambil harta anaknya karena hadis tadi wa inna waladahu min kasbih bahwa bahwa anaknya itu dari mata pencahariannya. Dia dulu tumbuh dari hasil makan bapaknya. Maka tidak apa-apa dia mengambil dari anaknya, maka harta anaknya adalah min kasbihi dari hasil anaknya adalah yang halal. Maka ini penjelasan yang jelas makna ayat ma'agna anhu maluhu wa makasaba maknanya tidak bermanfaat harta Abu Lahab dan keturunan dari anak-anaknya. Itu tafsir dari kasabah Dan begitupun di dalam hadis ini masuk kepada faidah al-fikhiyah tentang permasalahan al wirothah tentang permasalahan ahlul warid. Maka di dalam ayat ini tegas menunjukkan tentang tidak adanya ingkitok terputus antara musyrik dengan kafir dari harta-harta mereka. Maka Abu Lahab dulu mempunyai tiga anak. Maka dia kunyahnya apa? Seperti pelajaran yang lalu. Abu Utbah. Dia mempunyai anak yang pertama namanya Utbah. Dan yang kedua Mugith. Dan yang ketiga Utaibah. Siapa yang ngantuk? Sebutkan siapa nama anak-anak Abu Lahab? Pertama, Utbah. Kedua, Hah? Mugith. Ketiga, Utaibah. Maka ini nama-nama dari anak-anaknya Abu Lahab yang disebutkan di Al-Quran wa ma Dan ditarik disebutkan dua anaknya yang Dua awal berarti siapa? Utbah dan Mugid. Aslama. Masuk kepada Islam. Wada'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala thalith. Adapun yang ketiga maka Nabi telah mendoakan keburukan kepadanya siapa? Yang ketiga Utaibah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang mana sanadnya bertumpu kepada Qatadah ibnu Di'amah qala tazawwaja Ummu Kulthum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Utaibatu ibnu Abi Lahab maka kemudian di saat turun ayat tabbat yada abi lahabi watab berkata Abu Lahab kepada anaknya yang mengikuti jejak bapaknya Utaibah maka berkata agar Utaibah meninggalkan dari istrinya. Maka berkata Abu Lahab kepada Utaibah, "Ra'si min ra'sikuma haramun in lam tutalliqa ibnatai Muhammad." Maka kepalaku dan kepala kamu itu haram untuk bertemu. Selama kamu masih menikahi keturunan Muhammad, maka oleh sebab itu ceraikan istrimu. Maka Ummul Kulthum adalah putri dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinikahi dohirnya sebelum dakwah Islam. Maka setelah turun ayat tadi, wa angdir akrobin dan Nabi naik kepada sofa dan mengatakan kulula la ilaha illallah tuflihu angkidu angfusakum minan nar Abu Lahab teriak alihada jama'tana tabban laka ya Muhammad turun ayat ini tabbat yada abi lahabi watab maka pulanglah Abu Lahab dalam keadaan geram turun ayat untukku Muhammad membaca ayat turun untukku aku akan masuk api neraka marah akhirnya datang kepada anaknya Utaibah yang ragil, bahasa Jawa ragil itu bungsu, dohirnya yang paling dicintai, dan akhirnya dia yang mampus dalam keadaan kesirikan mengikuti Abi Lahab. Wahai anakku, tidak akan bertemu kepalaku dengan kepalamu. Wallahu alam apakah maknanya tidak akan bertemu maknanya kita tidak akan berjumpa kecuali kamu mentolak putri Muhammad itu. Maka dia telah menurunkan, telah diturunkan katanya Al-Quran yang menyebabkan aku di api neraka. Marah dengan turunnya ayat ini. Maka akhirnya dikatakan kepada Utaibah agar dia itu menceraikan. Kemudian di dalam kisah setelah terjadi perceraian dan sebagainya, dia mengikuti bapaknya dalam safar dan masih menghina Nabi Muhammad. Kemudian didoakan oleh Nabi bahwa Utaibah yang menghinanya, yang tadinya menantu. Jadi menantu memusuhi mertuanya. Seperti siapa? <laughs> Dimusuhi oleh menantu. Namun di sini dalam keadaan kafir. Bukan hanya sekedar saafiqah Yang kita juga tidak memandang mereka mubtadi. Sabar. Di sini Nabi Muhammad dicela oleh menantunya, kemudian diceraikan anaknya dan dihina Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mendoakan di safarnya mereka itu, sayar silu asadun min usudi. Asadun minal usud. Bahwa Allah akan mengutus singa-singa dari singa-singa yang akan menghancurkanmu. Dan Abu Lahab di dalam hadis ini mengetahui keadaan doa Nabi Muhammad, mengetahui bahwa dia Rasul dan telah turun Al-Quran kepadanya. Namun tadi kami sebutkan bahwa hatinya memang sudah tertutup dan ini kodok wa qadarillah. Sehingga dia dalam keadaan kafir 13 tahun sebelum mati. Namun fitrahnya mengetahui bahwa Muhammad ini bukan manusia sembarangan. Maka di dalam hadis At-Tabrani ini disebutkan di saat didoakan keburukan bahwa akan datang asad min usudillah, datang singa dari singa-singa, tentara-tentara Allah akan menghancurkan Utaibah, maka mulai dari situ Abu Lahab yang mencintai anak ragilnya ini menyewa bodyguard menjaga Abu Lahab, Abu Lahab ini menjaga anaknya agar terus dijaga. Maka di saat safar Diberitahukan jaga dia jangan sampai ada singa yang masuk. Mengetahui bahwa doa Nabi Muhammad itu mustajab dan bukan sembarang manusia tapi rasul. Sehingga dia sangat takut. Ini menandakan bahwa dia mempunyai iman kepada Nabi Muhammad. Namun tertutup hatinya dari hidayah karena tadi keinginan Allah dan hujjah al-bayinah dari Al-Quran, mukjizah tidak itirob dikatakan saya selanaron datalahab, maka dia tahu itu Nabi Muhammad, Rasul, doanya mustajab, akhirnya dia takut anaknya dimakan singa. Dan terjadilah apa yang terjadi, maka datanglah singa dari arah yang tidak diketahui dan tiba-tiba menerkam dari Utaibah. Maka Utaibah mati dalam keadaan kesyirikan. Maka hadis ini hadis yang panjang seperti kami sebutkan tadi dan bisa naik kepada derajat sahih au hasan li bisa dijadikan pendalilan. Maka sahihnya kembali kepada anak-anak Abu Lahab, Utbah, dan Mugis dan Utaibah. Dari tiga ini yang mati bersama Abu Lahab dalam kekufuran, bukan mati dalam waktu yang sama, Utaibah mati duluan. Maka dia adalah Utaibah. Ini yang akan bermanfaat bagi Abu Lahab. Maksudnya dari segi warisan. Namun kedua anaknya yang pertama dan yang kedua mati dalam keadaan Islam dan masuk kepada Islam sebelum Abu Lahab meninggal dohirnya. Maka dikatakan oleh Allah, ma'agna anhu maluhu wa makasaba tidak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dan anak-anaknya. Kenapa? Masuk kepada hadis dari Zaid ibn Thabit yang mutafakun alaih. La yarithul muslim al kafiro walal kafiru al-muslima. Tidak mewariskan orang-orang yang kafir hartanya kepada anak-anaknya yang muslim dan orang-orang yang muslim mewariskan kepada anak-anaknya yang kafir musyrik. Inilah dari pendalilan ayat ini, ma'agna'an humaluhu, tidak bermanfaat hartanya Abu Lahab beserta dengan keturunan anak-anaknya karena hartanya dia yang kaya raya tidak bisa diwariskan kepada Mugif dan kepada Utbah karena keduanya masuk kepada Islam. faham Maka tidak bermanfaat. Ini di dunia tidak bermanfaat dan juga di hari akhirah tidak bermanfaat. Dari segi apa? As-syafa'ah. Maka dari anak-anak kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Baik yang meninggal sebelum buluk ataupun dia menjadi anak-anak yang soleh memberikan syafaat kepada kita. Maka anak-anaknya dari Mugis yang muslim dan dari Utbah yang muslim tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Lahab sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa ala malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta malidzalimin ma di sini i'rabnya nafiyah maka tidaklah lidzalimin untuk orang-orang yang zalim perlu diketahui kalimat az-zulm az-zalimun az-zalimin di Al-Quran yutlaku alal musyrikin. Kedoliman dimutlakkan kepada kesyirikan, maka malid dolimin maknanya tidaklah bagi orang-orang yang musyrik. Dari mana kaidah ini dimutlakkan kalimat dulum kepada kesyirikan di mana? Di surat Luqman. Inna syirka ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adim. Maka wahai anakku jangan berbuat kesirikan. Karena kesirikan itu zulmun yang azim. Inasirka la zulmun azim. Kesirikan yang e, kedoliman yang besar. Maka di sini di ayat ini ma zalimina. dinafikan tidaklah untuk orang-orang yang zalim maknanya musrik mati dalam keadaan kesirikan kufur kepada Allah min hamimin dari pelindung-pelindung di hari akhirat kelak wala syafi'in yuta dan tidak diterima pemberi-pemberi syafaat dari anak-anaknya yang muslim maka Utbah meminta syafaat untuk bapaknya tidak diterima dan juga Mugith meminta kepada kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada bapaknya tidak diterima maka di sini yang menjadi pendalilan bagi kita bahwa tidak bermanfaat. Dari apa yang didapatkan oleh Abu Lahab dari kekayaan dan dari jah nama besar good reputation. Dia adalah orang Quraisy, pemegang kunci Ka'bah. Semua kelompok kufar berkiblat kepadanya. Dijadikan orang besar. Ma'agna anhu. Tidak bermanfaat kata Allah. Hartanya dan anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya mati dalam keadaan Islam. Adapun Utaibah mati dalam keadaan kekufuran, begitupun kekufurannya tidak bermanfaat bagi bapaknya. Tidak ada orang kafir memberikan syafaat kepada bapaknya yang kafir, tidak ada. Kulluhum finnar. Forever in hell, kekal di api neraka keduanya. Utaibah dengan bapaknya. Dan ini juga sesuai dengan ucapan Allah, yaumala yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka nadir dari ayat taubat uh, eh, tabat tiada tadi tidak bermanfaat bagi Abu Lahab dari hartanya dan anak-anaknya itu nadir maknanya semakna dengan ayat yang lain di dalam surat As-Su'ara Disebutkan yauma la fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka tidak bermanfaat di hari kiamat kelak datang dengan harta yang banyak dan anak-anak keturunan yang banyak kecuali yang datang dengan qalbin salim dan makna qalbin salim adalah kolbun yang mukhlis lillah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan ataupun juga wamakasaba doa dari anak-anaknya meminta istighfar untuk bapaknya. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an yang kita telah ketahui di surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka diharamkan bagi kaum mukminin dan nabi untuk mendoakan kepada orang terdekatnya yang mati dalam keadaan musyrik maka Nabi dilarang untuk memberikan istighfar kepada ibunya dan kepada pamannya Abu Talib dan kepada bapaknya Abdullah karena semuanya mati dalam keadaan kesyirikan. Dan juga tidak diterima doa anak-anaknya meskipun soleh. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Inabna Adam idamata in amaluhu illa bi ihda salat bahwa Bani Adam jika meninggal terputus hubungan dengan dunia ini. Tidak akan mengalir pahala kepadanya. Kecuali tiga perkara. Pertama, amalun jariah. Dia membangun masjid, dia meninggal, masjidnya dipakai untuk sholat berjamaah dan menuntut ilmu, mengalir terus. Langsung direct ke alam barzah kepada dirinya. Meskipun dia tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran dan sholat bagi orang-orang yang ada di masjidnya. Mengalir, padahal telah terputus dari hubungan dunia dengan alamul barzakh. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dan ini keutamaan bagi para mudaris, bagi para da'i ilallah. Di mana dia mengajari manusia, dan dia meninggal, ilmunya ada pada manusia diamalkan sholat yang sunnah seperti ini, puasa yang sunnah seperti ini, diikuti, maka akan terus mengalir. Ilmu yang diajarkan, diamalkan, masuk kepada kuburannya ataupun ke alamil barzah. Dan yang ketiga, waladun soleh yad'ulahu. Maka Utbah dan Mugith, anak-anak yang soleh, muslim. Dan sahabi, anak-anak yang soleh. Namun apakah bermanfaat kepada Abu Lahab? Jawabnya tidak. Karena Abu Lahab orang yang kafir, mati dalam keadaan kesirikan. Adapun jika dia muslim, maka akan bermanfaat sesuai hadis ini, wa waladun soleh yad'u Maka terputus bagi mereka harta, warisan tidak boleh. Dan terputus dari perkara-perkara kebaikan seperti istighfar tidak boleh di ayat yang tadi. Dan begitu pun dari permasalahan syafaat terputus. Dan begitu pun dari doa anak-anaknya yang muslim soleh terputus. Maka warisan pun terputus seperti tadi hadis Usama ibnu Zaid yang mutafakun alaih. La yarithul muslim al kafir wal al kafir muslim. Maka dengan ini Alhamdulillah selesailah dari ayat yang kedua. Maka Alhamdulillah telah selesai dari dua ayat di surat masad Tabbat yada Abi Lahab watab tab dan yang kedua ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Adapun yang lainnya wallahu alam mungkin di waktu yang akan datang atau sepulang nanti kita dari laut wallahu alam. Maka kita cukupkan kajian kita di sini naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Alhamdulillah. Hanya 8 menit setelah satu jam. Jadi satu jam delapan menit.